lil ghina. Kemudian muallif juga menyela-nyelai pasal ini dengan perkara-perkara yang menyebabkan kekayaan. Jadi bergantian. Awalnya yang menyebabkan kita mudah rizki atau murah rizki, mudah mendapatkan rizki kita. Lalu kemudian yang menyebabkan kefakiran dan yang menyempitkan rizki. Kemudian balik lagi kepada yang memudahkan kita mendapatkan rizki. Kenapa demikian? Karena begitulah kehidupan. Dunia itu bundar, bulat, dan dunia itu berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itulah kehidupan. Dalam segala hal. Baik itu keimanan, khuzlan, taufik, rizki, maupun masalah itu seperti itu. Pertama kali ada masalah lalu memuncak, muncak, muncak. Setelah tinggi masalah itu terus akan memudar, mudar, mudar sampai habis sesuai dengan bentuk asli daripada dunia itu. Memang dunia itu turun naik. Karena dia itu tidak berpijak kepada sesuatu, tidak. Tapi dia itu selalu berputar. Yang demikian itu bagaikan seekor burung yang disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Tabarok apa itu ila tayri sikuhna apa sebelumnya hmm bidna apa itu mayam Lo Rahman, apa sebelumnya itu awalam yara ila tayri Fakum safatin wa yakbidna ma yamsikunna illa rahman nah itu kita kan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini diberitahukan tentang keajaiban-keajaiban dunia dan juga yang terjadi di dunia dimudahkan untuk kita mencernanya sehingga kita lihat bagaimana burung itu burung itu ketika terbang datar atau naik turun naik turun Ketika dia itu mengibaskan sayapnya, dia naik. Ketika dia melepaskan sayapnya, maka dia turun. Nah, begitulah kehidupan. Ketika dia itu turun, ketika dia itu menempelkan sayapnya, tatkala turun, kok bisa nggak jatuh? Siapa megang? Allah. Maimsikuna ilah rahman. Nah, ini adalah sebuah filsafat yang bisa kita ambil, sebuah contoh yang mudah dicerna oleh setiap orang awam. Tapi kalau kita melihat dunia itu semacam itu. Kehidupan dunia ini ya semacam ini. Artinya apa? Jadi kadang-kadang kita naik ke atas dengan sayap kita. Sayap itu adalah kekuatan, usaha, upaya. Kadang-kadang kita sudah berusaha, sudah berupaya, tapi harus ada waktu berhentinya usaha upaya itu nggak mungkin kita terus berusaha upaya mana ada burung kayak begini terus nggak jatuh yang mungkin pasti jatuh juga harus dikibaskan nah, jadi itu adalah usaha itu adalah upaya tapi kalau seumpama kita sudah usaha sudah upaya tapi tetap kita jatuh juga nah, maka itu adalah berkehendak Allah Allah akan megang megangnya Allah itu dengan rahmat jadi tidak mungkin Allah telah memberikan suatu musibah, suatu bencana, suatu ujian yang orang itu tidak akan mampu melaksanakannya. Pasti mampu. Nggak mungkin seseorang itu mempunyai masalah yang nggak ada solusinya itu nggak mungkin. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya kembali kepada per individu. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan suatu ujian, berarti Allah sudah menyiapkan solusinya. Tinggal kita cari dan berusaha untuk mendapatkan solusi itu. Gitu. Itulah maksud dan filsafat daripada si mu'alif. Kenapa kok di bolak-balik, kok disela-selai dari mulai perkara-perkara yang mudahkan rezeki, lalu perkara yang mau menyempitkan rezeki, lalu perkara lagi yang membuat orang kaya. Kenapa demikian? Itulah diantara tujuannya itu seperti itu. Jadi supaya kita faham, ternyata kehidupan itu sifatnya adalah naik, turun, pasang, surut. Nah, itu maksudnya itu. Katanya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah kan sulfina wa ghuslul ina mujlibatun lil ghina. Kalau kita biasa menyapu halaman, bukan cuma sesekali, tapi biasa. Tahu kan artinya biasa? Istiqomah, continue. Menyapu halaman rumah, halaman kamar, disapu. Nah, begitu pula mencuci tempat setelah kita gunakan. Itu termasuk yang menyebabkan orang itu murah rizkinya. Dimudahkan Allah Ta'ala rizkinya. Kenapa demikian? Kaitannya apa? Ilmiahnya itu apa? Gitu. Yang namanya halaman kotor itu kan setiap hari pasti. Karena kalau di situ ada pepohonan, maka pasti akan ada daun yang jatuh. Kalau nggak ada pepohonan, kalau itu di dekat jalanan, maka tidak akan sunyi daripada debu yang bertebaran maupun kotoran yang bertebaran karena angin yang menghembus dari kekuatan mobil, kekuatan kendaraan yang berlalu di tempat itu. Sehingga kotor. Jadi mustahil. Ada rumah di pinggir jalan kemudian terasnya itu tidak akan kotor itu nggak mungkin. Karena kan angin terus berhembus. Kalau angin nggak berhembus berarti sudah kiamat gitu. Selama angin berhembus pasti menghembus dan membawa sesuatu yang bisa dibawa oleh angin itu. Nah, berarti kan kotor terus kan setiap hari itu. Kalau dia rajin membersihkannya, berarti dia itu termasuk orang yang gigih. Berusaha dia tahu, ini saya akan sapu, nanti kotor lagi. Tapi dia tetap gigih. Nah, berarti dia ini adalah seorang yang ulet. Seorang yang ulet itu adalah sebuah pertanda orang ini adalah orang yang rajin, orang yang gigih, orang yang nantinya pasti suatu waktu akan berhasil. Nah, gitu. Kita lihat bagaimana sebuah air yang menetes ke atas batu yang sangat keras. Lambat laun batu itu akan lobang atau tidak? Nah, lobang pasti. Tapi walaupun setelah setahun, dua tahun, bahkan mungkin sepuluh tahun, baru dia akan lobang. Nah, tapi kan pasti. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, man masya ala darbi wasol. Jadi barang siapa yang berjalan di atas jalan, maka dia pasti akan sampai. Eh, maaf, itu pula orang yang suk, yang gigih itu, yang semangat berusaha itu pasti dia akan sampai untuk mendapatkan keinginannya itu. Nah, begitu pula tatkala kita itu menggunakan makanan menggunakan tempat untuk makanan kita, minuman kita. Setelah kita pakai, langsung kita cuci. Berarti kan ini orang yang berusaha untuk melepaskan diri daripada masalah secepat mungkin. Nah, gitu. Berarti kalau dia punya utang, cepat akan dilunasi. Kalau dia punya janji, cepat akan ditepati. Nah, ini. Dan itu terus continue dia lakukan. Ah, berarti ini tanda orang ini orang yang bersih. Orang yang berusaha orang yang menepati janji dan sebagainya nah, itu. Jadi semua yang kita lakukan itu ada sangkut pautnya dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, jadi ilmiahnya kenapa Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan menyapu teras itu dan membersihkan serta mencuci tempat yang telah kita gunakan itu merupakan sebuah sebab kita dimudahkan Allah Taala rezekinya. Semoga kita termasuk yang semacam itu ya. Wa asbab al-jalibah al-muhassilah lirizki iqamatus bi bita'dimi wal khushu Dan paling kuatnya perkara-perkara dan sebab-sebab yang dapat mempercepat datangnya rizki, memperluas rizki yang kita miliki, ataupun menjadi sebab kita murah rizkinya, itu adalah kita melaksanakan sholat dengan ta'dim dan hu khusyuk. Nah, karena apa? Semua rezeki itu datangnya dari siapa? Allah. Mencarinya itu di dunia, di tempatnya siapa? Di tempat rahmatnya Allah. Dengan cara yang telah di eh, apa? di yang telah direncanakan dan dicanangkan oleh siapa? Oleh Allah juga, semuanya Allah. Nah, sehingga apa? Jalan satu-satunya kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, ya harus kita kembali kepada Allah lagi. Jangan kembali kepada manusia, apalagi kembali kepada sesuatu yang yang tidak berarti, tapi semuanya itu dengan kehendak Allah. Manusia tidak berguna kecuali dengan kehendak Allah. Benda-benda tidak akan berguna kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Jadi ngapain kita mencari kesebabnya, tapi langsung aja kepada musabibnya gitu. Nah, cuma kita itu kenapa kok harus melalui sebab? Ya karena Allah juga yang memerintahkannya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Enggak mungkin ada anak kalau enggak ada orang tua. Enggak mungkin ada bu, enggak ada manusia kalau enggak ada buminya. Jadi semua ada sebabnya. Enggak mungkin kita itu buang air kalau enggak ada yang kita makan. Ah, gitu. Tapi sebab musabab itu itu cuma sebuah sebuah uh, wacana atau sebuah opini atau sebuah gambaran yang didekatkan kepada kita bahwasanya sebab Allah menciptakan sebab itu sebab itu adalah uji nyali uji keimanan kita lihat sebabnya apa sebabnya nah, gitu karena Allah Taala tidak tampak tapi sebenarnya Allah Taala bersama kita bahkan paling dekatnya sesuatu bagi kita itu adalah Allah nah, jadi uji nyalinya itu begitu kita percaya pada sebabnya pada musabibnya sebab itu kita pandang dengan panca indera tapi Allah dapat kita jangkau dengan hati nurani. Nah, mana yang lebih kita utamakan? Nah, itu loh maksudnya. Tujuannya Allah Ta'ala menciptakan sebab itu. Nah, itu. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan tanpa sebab bisa? Bisa. Ada buktinya? Ada. Adakah orang yang makan, minum tapi tidak buang air? Ada. Siapa? Kita semuanya. Kapan? Nanti di surga. Ya surga itu kan nggak bisa dibuktikan masih belum terjadi. Yang di dunia sudah ada siapa? Kita semua. Di mana waktu kita di perut ibu? Kita makan apa minum? Makan dan minum. Eh, makan minum kita dari mana? Dari makanan dan minuman yang diminum oleh orang tuh tua. Ada kotorannya enggak? Kita buang air enggak? Kalau buang air gimana kira-kira baunya ketubannya itu? Hmm. Kan kotor, enggak sehat. Dan kita berada di dalam air. Tanpa kita bernafas. Tapi bernafas dalam air. Orang itu bisa nggak hidup? Nggak bisa, bisa mati orang. Kalau lama-kelamaan 9 bulan berada di dalam air. tapi dia tidak sampai masuk airnya itu ke dalamnya. Ah, ini kan suatu bukti nyata yang bisa dialami oleh setiap manusia. Allah bisa kok. Tanpa sebab juga bisa. Nah, gitu. Cuma kita itu selama di dunia kita harus berpaku dan berpangku serta bersandar kepada sebab dulu. Allah yang menyediakan sebab itu. Nah, jadi jangan sampai kita langsung kepada Allahnya. Nah, maka kalau kita langsung kepada Allahnya tanpa sebabnya, jadi kacau dunia ini. Kalau ditanya siapa yang melahirkan kamu? Allah. Nah, semuanya Allah gitu. Bapak kamu siapa? Allah. Jadi kayak mereka akhirnya gitu. Bapak Allah, ibu siapa? Ibu siapa? Marjam dia bilang apa itu? Ah, itu. Uh, haleluya itu ya. Nah, itu. Nah, jadi kayak gitu aja nggak berakal itu namanya. Memang kalau kita berakal. Sebab itu ada, tapi Allah yang mampu untuk melaksanakan tanpa sebab. Ingat gak pada Nabi Ibrahim alaihissalam? Fahim? Kita sudah pernah nyoba nggak tangan kita ditaruh di atas api? Ya saya sekali cobalah gitu. Biar kita tahu, lihat bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah. Allah. Apakah pasti api itu membakar? Ya enggak pasti. Tapi umumnya Allah berkehendak seperti itu. Kalau Allah enggak berkehendak, ya enggak bakalan membakar. Buktinya ada, bukti ada. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu api yang membakarnya itu sampai dilihat dari segala penjuru kota itu pasti kelihatan tuh apinya dari saking besarnya membaraknya sampai setelah membara begitu besarnya, begitu dahsyatnya, justru mereka bingung bagaimana cara meletakkan Ibrahim di tengah-tengah itu. Akhirnya dengan cara ketepil yang besar itu. Nah, begitu sampai ke sana, maka Allah Ta'ala firman kepada api itu, Kuni bardan wasalaman Ibrahim. Beres masalahnya. Api yang pakenas membakar, yang kemarin itu terjadi kecelakaan di tol itu, tabrakan dengan sebuah tangki sehingga tangkinya meledak dan mobilnya kebakar semuanya. Dalam waktu yang sekejap itu sopirnya itu sudah menjadi kaku seperti arang, megang megang apa setir itu. Dalam sewaktu yang sekejap, hitungan menit, satu menit mungkin nggak sampai. Pem itu langsung jadi arang. Nah, gimana sih Ibrahim? Itu apinya cuma sekian derajat, nggak jauh. Ini satu kota bisa ngelihat apinya itu. Nah, tapi kenapa kok saya Ibrahim di dalamnya itu dia tidak merasakan panas sama sekali, justru merasa sejuk seperti berada di dalam AC. Kenapa? Allah berkehendak. Apakah mungkin kita itu berjalan di tengah laut? Nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, maka akan terlaksana seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu berjalan. Jadi yang namanya laut itu lambat laun setelah dilemparkan tongkatnya, maka kemudian menggulung, menggulung, menggulung, kemudian lalu berpisah antara keduanya itu. Sehingga memberikan kesempatan berjalan di tengah-tengahnya. Nabi Musa sampai melewati. Dikejar oleh Fir'aun. Begitu Nabi Musa sampai dan kaumnya sampai kepada tepian. Maka kemudian kembali lagi seperti semula. Habislah Fir'aun dan kaumnya itu. Nah itu. Kemenangan Allah. Jadi jangan khawatir. Fahim, jangan khawatir. Kalau orang dekat pada Allah Ta'ala itu. Intan surullah yansur. Yansurkum. Pasti pertolongan Allah itu akan terlaksana. Islam itu dari dulu itu seperti itu dihinakan, direndahkan, dilecehkan, dinistakan, tapi Allah tidak ber, tidak mau hal itu terjadi. Kenapa sekarang kok terjadi? Ya tunggu aja lihat aja nanti. Berapa banyak orang yang menistakan Al-Qur'an? Berapa banyak orang yang menghinakan Nabi Muhammad? Bagaimana nasibnya sekarang mereka? Ada yang Al-Qur'an itu diinjak dengan kakinya, akhirnya kakinya teramputasi. Faham kenapa? Kebakaran. Itu dipotong tuh kakinya itu Gak lama kemudian titana sampai dia mati. Kan terjadi sudah. Ada satu orang yang pakai softtek dengan anunya Al-Quran. akhirnya kena dia kanker serviks sampai kemaluannya itu seperti perutnya besarnya. Nah, kalau berkehendak, jangan pernah melecehkan. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Fahim? Semua yang mengombang-ambingkan dunia ini, semua itu adalah kekuatannya Allah. Tentaranya Allah Ta'ala. Jadi jangan berani-berani. Lihat bagaimana mereka yang membuat filmnya Nabi SAW dinistakan itu. Nah, bagaimana? Tabrakan terbakar mobilnya. Lalu kemudian terbakar orangnya. Jadi gosong. Nah, itu. Kemudian yang bikin film satunya lagi yang menisahkan Nabi SAW sekarang sudah berada di eh, kursi pesakitan karena dia kena kanker. Nah, itu. <laughs> Apakah Allah Ta'ala yang begitu mencintai Nabi Muhammad SAW lalu akan membiarkannya, mendiamkannya? Tidak akan. Tunggu saja. Lihat orang-orang di Myanmar yang menindas kaum muslimin, yang hamil, dibunuh anaknya, dibunuh dan sebagainya. Jadi ribuan orang per tahunnya itu dibunuh dari semenjak dulu. Itu. Rohingya itu. Nah, apakah Allah Ta'ala membiarkan? Lihat mereka terkena dengan suatu ujian, suatu cobaan. Suatu azab tepatnya. Bukan ujian cobaan bagi mereka. Tapi azab yang Allah berikan penyakit yang tidak ketahui penyakit apa itu. Sehingga meninggal sekian banyak. Ah, Sekarang sudah tahu seperti itu mau coba-coba lagi. Masih juga eh, saudara-saudara kita kaum muslimin ditindas, dibunuh juga di tempat sana. Sampai e, eh, PBB mau ngirim makanan dicegah, tidak boleh oleh tentara itu enggak aja waktunya. Nah, jadi semua Islam dan kaum muslimin. Al-Qur'an dan juga kitab sucinya. Itu adalah suatu simbolnya Allah dan rahmatnya Allah di muka bumi ini. Jangan disentuh. Kalau kalian sentuh, maka pasti Rabbul Quran wa Rabbul Islam wal Muslimin itu tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan murka. Masalahnya kalau sudah penistanya itu di Indonesia misalnya. Masa Indonesia juga akan terkena azab. Iya. Kalau seumpama kita itu diam dan mendiamkan Ingat bagaimana yang terjadi kepada Bani Israel? Israel itu ketika dia itu dilarang untuk e, mencari ikan pada hari Sabtu, maka mereka tetap saja melaksanakannya dengan mencari-cari sela untuk <coughs> untuk menerapkannya, yaitu apa? Dipasanglah jaringnya hari Jumat. Nanti hari Minggu baru diambil kan bukan hari Sabtu cari ikannya gitu. Pinter keblinger namanya itu. Nah, seperti orang sekarang hati-hati orang yang mengaku-ngaku pinter itu dokter-dokter, profesor hati-hati. Jangan sampai keblinger kepintarannya itu. Semua ada batasnya. Kalau sudah terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis Nabi, terkait dengan syariat, maka hendaknya sampai di situ saja. Dan kita katakan bersama-sama, sami'na wa ata'na. <clears throat> Jangan sampai melampaui. Kalau sampai melampaui batas yang telah ditentukan, maka takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. <coughs> Nauzubillah. Nah, faham? Nah, jadi akhirnya apa? Kemudian mereka yang melakukannya itu dan juga yang mem yang mengamr mengamar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka tapi tetap kumpul sama mereka itu kena azab. Akhirnya mereka itu dirubah dan dikutuk oleh Allah taala wujudnya menjadi seperti babi, kera dan sebagainya itu. Paham? Nah, siapa mereka? Bukan hanya pelakunya, tapi yang juga kaum musliminnya pada waktu itu yang tidak ikut keluar. Nah, sedangkan yang selamat siapa yang selamat itu yang setelah ngasih tahu jangan kamu lakukan ini bahkan menimbulkan laknat Allah, azab Allah. Akhirnya mereka keluar daripada tempat itu. Itu selamat. Yang nggak keluar kena. Ah, kita kan takut. Kalau semua kita tidak menegurnya, kalau kita tidak demo, kalau kita tidak sampai mengingkari yang semacam ini ya bisa jadi akhirnya kita semua kena azab oleh Allah Taala gitu. Nah, oleh karena itu maklum dan makul kalau seumpama kaum muslim itu tidak menerima dengan penistaan ini ya. Gal, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang mudah kita raih? Nah, caranya itu adalah kembali kepada Sang Khalik. Kembali kepada yang membuat rezeki itu. Kembali kepada yang menentukan rezeki Kembali kepada yang Allah membaikkan rezeki kepada satu dengan yang lainnya berbeda. Siapa yang membedakan Allah? Loh kok berbeda? Allah berkehendak. Nah, berarti bukan kehendak kita. Bukan kehendak orang tua. Bukan kehendak manusia. Tapi kehendak Allah. Kalau kita tahu semacam itu, kenapa kita tidak kembali kepadanya? Itu maksudnya. Nah, oleh karenanya apa? Kalau kita mau rezekinya bagus. Rezeki ya. Tahu rezeki kan? Sesuatu yang kita inginkan. Rezeki itu ada rezeki hissi, ada rezeki maknawi. Rezeki hissi jelas. Ini handphone. Itu rezeki hissi rem uang, rezeki hisi. Tapi rezeki manawi itu lebih banyak. Mah, barang siapa ingin ma'firohnya, barang siapa ingin barokahnya, barang siapa ingin rahmatnya, barang siapa ingin saadat darain, barang siapa ingin kebahagiaan dalam hatinya, barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang semacam itu, ilmu laduni, futuh, keterbukaan dalam ilmu dan sebagainya, ah, solatnya benar kan? Solatnya itu laksanakan dengan takdim, wal khusyuk. Tahu tak takdim kan gitu loh. Sesuatu yang paling menakutkan setiap harinya itu adalah ketika kita merasakan sholat lima waktu. Harusnya seperti itu merasakannya. Sesuatu yang harus kita tampil dengan penampilan yang tercantik, yang tertampan, yang terbersih, yang terharum itu ketika kita sholat lima waktu. Harusnya seperti itu. Itu artinya takdim itu. Mengagungkan benar-benar pada Allah. Bukankah kita sudah diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya terkait dengan sholat kita. Kalau seorang hamba itu sudah mengangkat tangannya dengan mengatakan Allahu Akbar. Allah menghadap kepada kita dengan rahmatnya. Sehingga apa? Allah Ta'ala ingin tahu apa respon kita dalam sholat itu. Kalau sudah kita itu responnya takdim, khusyuk, maka Allah Ta'ala akan mudahkan sebuah urusannya. Tapi kalau sholat, respon kita bukan seperti itu. Sholat, baca fatihah, tapi pikirannya kemana-mana. Apa? firman Allah kepada orang ini. Abdi yara ila ma huwa khairum minni. Hambaku ini ternyata melihat dan menoleh serta berpaling dariku kepada sesuatu yang dia anggap lebih baik dariku. Ada yang lebih baik daripada Allah? Presiden Jokowi lebih besar daripada Allah? Obama lebih besar daripada Allah? tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Ta'ala. Dia berpaling kepada dunia berpaling kepada Indomie. Indomie bukan dunia Indomie ya Allah, terlalu kecil. Yang eh, berpaling kepada makan, berpaling nanti tidur jam berapa ya? Ya Allah, terlalu kecil itu. Berpaling kepada utang, berpaling kepada jodoh ya Allah. Lagi sholat ada mobok datang dipikirin. Nah, itu. Lihat kepada yang semacam itu, abdi ya ila ma huwa khairam minni. Adakah yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada. Tapi dimaafkan sekali. Dua kali lintasan kedua dimaafkan lagi. Tapi sudah lintasan kedua tidak ada maaf lagi. Sehingga apa? Allah mencampakkan solatnya, kata Nabi Muhammad, seperti seorang manusia mencampakkan baju yang telah usang dibuang begitu saja. Enggak berharga sama sekali. Nah, itu. Mau solat kita begitu? Nah, kalau kita enggak mau solat seperti itu, maka hendaknya takdimkan. Bagaimana sih caranya takdim? Bagaimana caranya khusyuk? Apa artinya khusyuk? Khusyuk itu adalah Kudurul galbi ma'asukunil jawarihi. Jadi hadirnya hati dan semua anggota badan itu berada pada tempatnya. Oh, enggak ada orang yang sholat sambil megang-megang jenggot. Anak khusyuk. Enggak ada khusyuk begitu. Sukunul jawari itu tanda kehusukan. Itulah maksudnya. Dawahir alamatul bawatin. ad alamatul batin. Dawahir itu adalah tandanya batin. Kalau orang khusyuk ya enggak garu-garu. Orang khusyuk enggak megang-megang jenggot. Orang khusyuk nggak betul-betul kemukena waktu sholat. Nah, itu khusyuk. Nah, jadi untuk mendapatkan khusyuk itu gimana caranya supaya kita sholatnya khusyuk? Kalau sudah sholatnya khusyuk, penuh dengan takdim berarti kita akan dimudahkan rezekinya. Dimudahkan untuk meraih ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu laduni, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki berjumpa dengan Nabi dan lain sebagainya. Caranya gimana? Utuhnya itu diperbaiki. Uduk perbaiki itu gimana maksudnya? Melaksanakan uduk secara sempurna dengan sunnah-sunnahnya dan zikir-zikirnya semua dibaca. Itu. Lalu sebelum sholat kita membaca kul a'udzu birabbin nas. Lalu kita membaca Rabbi bika min hamazati syaitin wa rabbi aidurun. Lalu kemudian takbir. Nah, ketika takbir itu bayangkan yang kita kalau seumpama kita sholat di depan guru kita gimana? Kalau di depan mertua kita gimana? Kalau di depan calon suami kita gimana kira-kira? Oh, bakal ditakdim takdimkan, bakal dihusuk husukkan. Nah, ini bukan ah, bukan di depan mereka, tapi di depan Tuhan mereka semuanya. Memang ah, pantas untuk lebih takdimkan Allah SWT pada mereka semuanya. Nah, itu bayangkan. Allahu Akbar. Ah, makanya kenapa kalau dibuka dengan Allahu Akbar? Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih agung. Nggak ada yang lebih menakutkan. Nggak ada yang lebih mengasihi. Nggak ada yang lebih-lebih semuanya itu kecuali Allah. Dia yang pantas untuk ditakdimkan. Nah gitu. Sehingga begitu Allah Akbar, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu hendaknya semua lintasan hati kita tertuju. Semua pikiran kita tertuju kepada bacaan yang kita baca. Sehingga ketika pikiran kita kita gunakan untuk supaya kita memikirkan apa yang kita baca, maka pikiran itu tidak akan datang dengan pikiran yang lainnya. Itulah maksudnya al-masyghul la Orang yang sibuk itu tidak akan disibukkan lagi. Nah, itu maksudnya. Sibukkan pikiran kita, sibukkan hati kita. Untuk apa? Memikirkan surga, neraka? Enggak. Memikirkan tentang hukum solat? Tidak, tapi memikirkan apa yang kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku ini arab ya dan hidupku ini, matiku ini ibadahku semuanya hanya untuk Allah SWT. Nah, itu bayangkan, bayangkan gitu. Hadirkan itu maksudnya. Nah, kalau sudah seperti itu kita sholat semua bacaan kita kita artikan, kita serapi, kita cermati, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya sholat kita akan semuanya dari awal sampai akhir khusyuk. Nah, sulit memang khusyuk itu sulit. Jadi butuh kepada mujahadah. Lihat bagaimana Abu Yazid Al-Bustami dia mengatakan kabatu isrina sana sumatana amtu biha isrina sana. Aku ini berusaha untuk khusyuk 20 tahun namanya. Setelah aku berusaha mendapatkan kehusukan dengan mujahadah 20 tahun baru aku nikmatinya 20 tahun setelahnya gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Jadi nggak mudah. Tapi kalau Allah berkehendak mudah ya mudah. Nah, kita minta kepada Allah taala semoga kita dapat khusyuk dalam salat kita. Semoga kita dapat mentakdimkan Allah dalam solat kita. Semoga kita dapat melaksanakan semua sunnah-sunnah di dalam solat kita. Dengan begitu kita akan dimudahkan Allah Ta'ala mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang manfaat, yang akan bermanfaat bagi kita. Bukan cuma di dunia tapi di akhirat kelak. Dan kemudian dimudahkan segala urusan kita. Dirubah oleh Allah Ta'ala keadaan kita yang tidak diridhoi olehnya dan kita semuanya dijadikan sebagai kekasih-kekasihnya di dunia sampai di akhirat nah, nanti. Ala hadini wa kunyatin wa ala mana wa salih al-fatihah. Ya Rabbana tarafna